Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di sebuah majlis ilmu yang semoga Allah memberkahinya dan meridainya dan semoga Allah mencatat uh, amalan kita pada hari ini sebagai timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah iyakum. Pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai ruqyah syar'iyyah yaitu bagaimana ruqyah yang disyariatkan Eh, dalam syariat Islam yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting mengingat fenomena yang terjadi di masyarakat kita, terutama di tanah air kita Indonesia. Betapa banyak menjamur klinik-klinik pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan menjamur klinik-klinik pengobatan yang ternyata Eh, berisi kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata banyak orang yang suka dengan pengobatan seperti ini dinamakan dengan pengobatan alternatif. Berbondong-bondong orang berdatangan, ya, namanya orang kalau sudah terkena penyakit, sudah e, menderita suatu penyakit, maka apa saja dia tempuh agar bisa penyakitnya disembuhkan. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong tatkala mendengar ada seorang yang bisa mengobati bahkan meskipun orang tersebut dukun dah bahkan mencatat namanya sebagai dukun fulan toh tetap didatangi oleh kaum muslimin dalam rangka untuk mengobati e, penyakit mereka dan ini adalah hal yang sangat mengerikan oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita ketahui bersama sudah mewanti-wanti akan bahayanya datang kepada orang-orang seperti ini dukun-dukun yang mempraktekkan praktek pengobatan yang bercampur dengan kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal kemudian membenarkan perkataannya maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fid din azani iyyakum. Para ulama menyebutkan di antara hikmah Kenapa kita disyariatkan tatkala kita salat disyariatkan bagi kita disunahkan bagi kita untuk berdoa berlindung dari empat perkara. Bahkan sebagian ulama mewajibkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat doa ini sebagaimana kama yuallihum kama yuallimuhum suratan minal Quran. Sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Qur'an. Doa yang kita baca tatkala kita sedang salat. yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal ya Allah aku berlindung kepada engkau dari neraka jahanam dan aku berlindung kepada engkau dari azab kubur dan aku berlindung kepada engkau dari fitnah yang ada dalam kehidupan dan fitnah kematian dan yang terakhir aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnahnya dajjal dari fitnahnya Dajjal. Dan senantiasa kita berdoa dengan doa ini setiap kita sholat. Para ulama menyebutkan apa hikmahnya di antara hikmah. Kenapa kita membaca doa ini? Kita berlindung kepada Allah dari fitnah fitnahnya Dajjal. Dajjal yaitu pendusta besar yang akan datang menjelang hari kiamat dan mengaku sebagai Tuhan yang dia diberikan oleh Allah kekuasaan rububiyah sehingga kalau berkata kepada langit amtiri wahai langit turunkan hujan maka langit pun hujan kalau seandainya Dajjal berkata kepada tumbuhan yang tandus, ya, ambiti tanah yang tandus, tumbuhkanlah, suburlah maka tanah tersebut akan subur. Orang yang mati bisa dia hidupkan, ya. merupakan keanehan yang sangat luar biasa, keajaiban yang luar biasa yang Allah berikan kepada sang Dajjal. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian juga Syekh Uthaymin rahimahullah, Demikian juga Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan di antara hikmah kenapa kita berlindung dari fitnah dajjal untuk mengingatkan kita sebagaimana akan muncul dajjal yang akbar, pendusta yang sangat besar di akhir zaman nanti. Sekarang pun sudah ada dajjal-dajjal yang kecil, dajjal-dajjal junior. Ya, seperti para dukun dan tukang sihir. Yang mereka Allah juga berikan sebagian keajaiban. Ya. Allah juga berikan kepada mereka sebagian keajaiban sebagai ujian bagi umat-umatnya. sebagai para hamba sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ujian yang atau keajaiban yang kita lihat sekarang ini yang ada pada sebagian tukang sihir atau para dukun sudah bisa menghilangkan keimanan kita dari tubuh kita, bagaimana pula kalau kita bertemu dengan dajjal yang akbar? Gembongnya para dajjal nanti di akhir zaman yang bisa menurunkan hujan yang apa menurunkan hujan dengan seketika, bisa membuat tanah subur dengan seketika, orang hidup bisa dia matikan dan berbagai macam keajaiban yang akan dia lakukan. Untuk mengingatkan, jangan terpedaya. Jangankan keajaiban yang sederhana yang kita lihat di zaman kita yang ada pada para dukun dan para tukang sihir. Keajaiban yang lebih daripada itu yang dimiliki oleh Dajjal maka jangan imani. Apalagi hanya keajaiban yang sangat sederhana yang dimiliki oleh sebagian tukang sihir yang terkadang memang benar bisa menyembuhkan suatu penyakit. Ini kenyataan. Tukang sihir bisa menyembuhkan suatu penyakit. Seorang dukun ternyata bisa menyembuhkan suatu penyakit. dan menjadi semakin fitnah bagi masyarakat ternyata benar penyakitnya sembuh maka mereka pun berbondong-bondong datang ke dukun dan tukang sihir ingat itu dajjal di antara dajjal-dajjal junior yang Rasulullah SAW melarang kita untuk mendatangi uh, mereka ikhwani filah fatifiddin azani Allah iyakum oleh karena itu ada beberapa poin yang ingin, ingin anda ingatkan ya. yang pertama dalam mengenal wasilah ya, kita berobat butuh dengan wasilah ada yang namanya wasilah yang syar'iyah dan ada yang al-wasilah yang mubahah yaitu sarana untuk berobat atau sarana secara umum ya sarana secara umum ada dua modelnya ada sarana yang sudah dijelaskan oleh syariat bahwa itu sarana untuk mencapai sesuatu dijelaskan oleh syariat disebutkan dalilnya oleh syariat dan ada sarana yang tidak disebutkan oleh syariat Namun dikenal oleh masyarakat dengan percobaan, dengan pengalaman, ternyata menghasilkan sesuatu yang e, berhasil, suatu keberhasilan yang ditunggu-tunggu ya. Contoh yang pertama, sarana yang memang sudah disyariatkan oleh syariat. Contohnya seperti barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin dipanjangkan rezekinya, maka hendaknya dia silaturahmi. Silaturahmi merupakan sarana yang telah ditunjukkan oleh syariat untuk memperpanjang umur dan juga untuk e, menambah rezeki. Dalilnya apa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yunassa'a fi umurihi atau fi atharihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dilapangkan rezekinya maka hendaknya bersilaturahmi. Ini jelas sarana yang telah dijelaskan oleh syariat. Kalau sudah ada dalilnya, kita imani dan kita kerjakan. Kita imani dan kita kerjakan. Dan contoh seperti ini banyak ya. Di antaranya ada sarana yang tidak dijelaskan oleh syariat. Maka dipersyaratkan agar sarana ini diperbolehkan ada dua. Pertama, sarana tersebut bukan sarana yang haram. Dan yang kedua memang sudah diuji coba oleh masyarakat memang terbukti dan ini banyak seperti pengobatan-pengobatan ya bahwasanya pil kina tatkala diminum ternyata bisa menyembuhkan penyakit malaria. Yang coba siapa? Para dokter, masyarakat sudah mencobanya. Dan yang pertama halal, tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama sarana tersebut halal, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan ataupun hal-hal yang haram, kemudian ternyata terbukti penggunaannya, maka ini dihalalkan oleh syariat. Dua saran ini boleh digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuannya. ya. Ikhwani fil akhwati azani Allah wa berkaitan dengan uh, dengan pengobatan ya. Ingatlah ikhwani filah akhwati azani Allah wa tidak semua sesuatu yang menimbulkan hasil itu diperbolehkan. Kalau ternyata tidak dihalalkan oleh syariat. Sebagian orang mengatakan bahwasanya e, dengan praktek ini saya bisa sembuh, dengan melakukan ini saya bisa sembuh. Seperti datang ke tukang sihir atau datang ke dukun ternyata bisa sembuh. Bukan berarti kalau timbul kesembuhan berarti dihalalkan enggak. Syariat tidak melihat hasil, tapi syariat melihat bagaimana prakteknya. Apakah sarana tersebut tidak mengandung kesyirikan dan tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata tidak mengandung kesyirikan, dia tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbukti hasilnya, maka silahkan digunakan. Jangan hanya melihat kepada natijah, hanya melihat kepada hasil. Karena kalau hanya melihat kepada hasil banyak perkara yang diharamkan oleh syariat. Seperti tadi orang kedukun ternyata sembuh. Eh, kalau sudah sembuh bukan berarti halal. Orang minum bir misalnya bisa menyembuhkan sebagian penyakit, bukan berarti kesembuhan karena khamar itu kemudian jadi halal. Enggak, lihat homernya bagaimana. Pergi ke dukun bagaimana hukumnya. Minum khamar bagaimana hukumnya. Itu yang di yang dibicarakan oleh syariat. Alhamdulillah ikhwan fillah Allah wa iyyakum wa akhwati fid din eh, kembali kepada pembicaraan kita bahwasanya eh, sarana yang tidak ditunjukkan oleh syariat harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terbukti kemanjurannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawwa ibadallah wa la tadawu bil haram." Hendaknya kalian berobat wahai hamba-hamba Allah dan janganlah kalian berobat dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua yang aku perlu anak ingatkan bahwasanya para ulama ahli usul ya, mereka menyebutkan tatkala pembicaraan tentang suatu kemaslahatan menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan mereka menyebutkan bahwasanya tidak ada di atas muka bumi ini kemaslahatan yang murni 100% merupakan suatu kemaslahatan. Dan tidak ada di atas muka bumi ini suatu kemudaratan yang 100% merupakan kemudaratan, enggak ada. Bagaimanapun suatu perkara mesti ada kemudaratannya. Dan bagaimanapun suatu perkara mesti ada kemaslahatannya. Bahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti ada kemudaratan seorang yang misalnya melaksanakan ibadah haji dia akan merasa letih dia akan merasa capek bahkan terkadang nyawanya tergadaikan tatkala melaksanakan ibadah haji betapa banyak orang meninggal dunia tatkala melaksanakan ibadah haji orang datang melaksanakan sholat bangun pagi-pagi harus pergi berjalan menuju masjid ya. ya mungkin ada rasa letih yang dia rasakan ya. tidak merasa senang secara secara sempurna 100% mesti ada sesuatu yang memberatkan dia makanya dikatakan ahkam taklifiyah ya Bahwasanya hukum-hukum Islam itu adalah pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala, pembebanan dari Allah kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang yang murni 100% merupakan kemaslahatan. Demikian juga kemudaratan, tidak ada yang 100% merupakan murni kemudaratan. Bahkan para ulama menyebutkan ya. Bahkan kesyirikan pun ada ada kemaslahatannya. Kalau seandainya murni, murni 100% merupakan kemudaratan, tidak akan ada yang tertarik dengan kesyirikan. Akan tapi ada kemaslahatannya. Sehingga orang-orang tertarik dengan kesyirikan. Contohnya misalnya bir, ada maslahatnya, ada manfaatnya. Kemudian dukun, ada manfaatnya. Buktinya bisa menemukan barang hilang misalnya. Atau bisa membuat suami yang tadinya marah terus sama ngomel terus sama istri ternyata disihir suami jadi cinta sama istri yang tadinya ngomong terus mau poligami nggak jadi poligami. Maslahat atau bukan itu? Manfaat bagi istri yang istri yang pertama. Kesyirikan pun ada manfaatnya. Tidak murni 100% merupakan kemudaratan. Oleh karena itu orang-orang berbondong-bondong melakukan kesyirikan. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bir dan perjudian. Kul fihi ma ismun kabir wa nafa' wa manafi'u lin wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bir dan perjudian. Katakanlah pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an bahwasanya pada bir dan pada perjudian ada manfaat dan bukan cuma satu manfaat. Allah mengatakan manafi' manfaat-manfaat dengan kata eh, apa namanya jamak. Ada manfaat-manfaat yang terdapat pada bir dan perjudian. Orang yang tadinya stres minum bir mungkin stresnya hilang. Orang tadinya miskin main judi tiba-tiba kaya mendadak. Ya, ada manfaatnya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosa yang terkandung pada dua perkara ini, judi dan perjudian, apa e, bir dan perjudian itu lebih besar daripada manfaatnya. Oleh zat ikhwan fillah azani Allah wa yakum, ingatlah bahwasanya tidak ada kemudaratan 100% di atas muka bumi ini bahkan iblis para ulama menyebutkan bahkan iblis laknatullah alaih tatkala Allah menciptakan iblis iblis pun tidak 100% kemudaratan ada manfaatnya iblis itu ada manfaatnya meskipun kemudaratannya jauh lebih besar akan tapi ada manfaatnya di antaranya apa manfaat iblis siapa yang tahu <laughs> apa manfaatnya iblis para ulama menyebutkan saya beberapa manfaat iblis di antaranya dengan adanya iblis disyariatkannya hukum-hukum Islam seperti jihad fi sabilillah yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada iblis enggak ada jihad. Semuanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga di antaranya dengan sebab adanya iblis ya. Yang di mana jihad itu menunjukkan bagaimana seorang hamba mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada dirinya. Dan itu Allah suka. Allah suka bahwasanya seorang hamba menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada dirinya sehingga dia berjihad maju ke medan perang. Kalau tidak ada iblis tidak ada jihad. Di antara juga di, dengan adanya iblis Allah Subhanahu wa taala mampu menunjukkan bahwasanya Allah bisa menciptakan dua hal yang sangat berbeda. Ada malaikat yang sangat suci, ada iblis yang sangat parah. Allah bisa menciptakan surga yang merupakan kekekalan abadi dan Allah juga bisa menciptakan neraka yang merupakan kesengsaraan abadi. Kalau tidak ada iblis tidak ada neraka, buat apa bikin neraka? Dengan adanya iblis Allah Subhanahu wa taala bisa menunjukkan Allah itu maha sayang kepada hambanya dan maha maha pengampun bagi hamba-hambanya. Kalau tidak ada kalau tidak ada iblis tidak ada orang yang berdosa. Bagaimana Allah bisa mengampuni seorang hamba? Dengan adanya iblis Allah Subhanahu wa taala bisa menunjukkan bahwasanya Allah syadidul iqab. Allah itu zat yang siksaannya paling pedih. Siksaannya sangat pedih. Kalau tidak ada iblis siapa yang masuk neraka kemudian di disiksa. Artinya ikhwan fillah ya masih banyak e, faedah-faedah yang disebut oleh para ulama tentang penciptaan iblis. Yang ingin saya tunjukkan dalam hal ini bahwasanya masukkan dalam otak kita tidak ada kemudaratan yang murni di atas muka bumi ini 100%. Makanya di antaranya terkadang kesyirikan, terkadang kemaksiatan membawa membawa kemaslahatan seperti tadi. Orang pergi ke dukun ternyata sembuh penyakitnya. Orang pergi ke tukang sihir ternyata bisa mendatangkan kemaslahatan, ya, suaminya bisa mencintai dia, barangnya yang hilang bisa diketemukan. Ini semua kemaslahatan. Akan tetapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ismuhuma akbaru min nafaihima. Dosanya yang ada pada praktek-praktek dosa tersebut ya, praktek yang haram tersebut lebih besar daripada manfaat manfaat yang ada. Makanya saya katakan tadi tidak mungkin orang bisa berbondong-bondong melakukan kesyirikan kecuali karena ada manfaat yang mereka bisa rasakan. Ikhwanillah khatifiddin azani Allah wa iyyakum. Eh, di antara hal yang menunjukkan pembahasan atau pentingnya pembahasan masalah ruqyah sebagaimana saya katakan tadi ya adanya praktek-praktek ruqyah yang eh, pertama benar-benar murni kesyirikan karena yang praktekkan rukyah tersebut atau jampi-jampi tersebut adalah seorang dukun ini suatu masalah besar. Ada masalah yang lebih besar lagi. Ternyata yang praktekkan rukyah adalah seorang kiai atau seorang ustaz. Yang menggambarkan bahwasanya rukyah yang dia praktekkan adalah sesuai dengan syariat namun ternyata ber, bercampur dengan kesyirikan. Seperti seorang yang melaksanakan rukyah dengan baca Al-Qur'an akan tapi di sela-sela bacaan tersebut dicampur dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami atau membaca Al-Quran dari belakang ke ke arah atas atau dengan menuliskan Al-Quran dengan huruf yang dipisah-pisahkan yang berbolak-balik yang seakan-akan orang tak kalah melihat ini wah ini ustadz yang merukyah kemudian ada Al-Qur'annya sehingga terpedaya menyangka bahwasanya itu merupakan rukyah yang syariah, namun ternyata itu merupakan rukyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan saya dengar betapa banyak orang yang menjual jimat-jimat ya, ditulis jimat jual ada yang beli harganya berapa ini satu kertas satu juta ya tergantung jimatnya buat apa buat dagangan lancar ya 500 ribu ya buat supaya dapat istri cantik ya satu juta ya. tergantung tujuannya apa ada harganya jimat-jimatnya dan banyak orang yang beli kenapa karena yang jual seorang kiai dan tidak heran kita dapati kiai bisa nyantet kita dapati seperti itu bisa nyantet subhanallah kiai bisa bisa nyantet, bisa menyihir. Oleh karena itu, banyak di negara kita orang yang belajar ke pondok ya, niatnya untuk pelajari ilmu-ilmu seperti itu. Bisa kebal, bisa melet orang, bisa anu. Sehingga orang-orang pun takut sama santri. Kalau ada santri takut mereka untuk ganggu santri. Kenapa? Karena <laughs> takut disihir. <laughs> Kadang orang bilang, "Mas, bagi-bagi dong ilmunya." Pulang dari pondok ini, bagi-bagi dong ilmunya. Maksudnya ilmu apa? Bukan ilmu tajwid, bukan. Bukan ilmu tauhid, bukan. Tapi ilmu apa? Ilmu kekebalan, ilmu sihir, ilmu seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat. Karena sebagian pondok-pondok memang mengajarkan seperti itu. Ini yang menjadi semakin talbis ya. di kalangan masyarakat adanya ustadz-ustadz yang mempraktekkan ruqyah namun ruqyah yang haram yang tidak sesuai dengan syariat. Ikhwani fillah azanallahu iyyakum akhwati fiddin azanallahu iyyakum. Sungguhnya kalau kita lihat eh, zaman zaman salafus saleh ya orang-orang salafus saleh terdahulu orang-orang saleh kita dapati ternyata tidak ada buku yang ditulis orang-orang dahulu para ulama dahulu khusus tentang masalah ruqyah tidak ada ruqyah itu ada sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ruqyah itu ada akan tetapi termaktub tertulis dalam buku-buku hadis doa-doa yang diajarkan Nabi adapun buku khusus spesial tentang ruqyah tidak pernah ditulis oleh ulama salaf dahulu. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak merasa butuh untuk menulis buku khusus masalah ruqyah. Mereka tidak bikin pengajian khusus tentang masalah ruqyah karena kebutuhan tidak tidak begitu mendesak pada kala itu. Kenapa? Masyarakat masih senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih jarang melakukan kemaksiatan. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang selalu mereka baca. keluar rumah berzikir, masuk rumah berzikir, mau kerja berzikir, masuk pasar berzikir. Sehingga jarang mereka diganggu dengan syaitan. Inna kaidah syaitan ni kana dha'ifan. Tipuan syaitan sangatlah lemah. Inna masultanu alladziina eh, yatawallawnahu ladina hum musyrikun. Semuanya ke kekuatan syaitan itu hanya kepada orang-orang yang mereka berwala kepada syaitan dan mereka berbuat kesyirikan. Adapun orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin diganggu oleh syaitan. Sehingga tatkala itu mereka tidak butuh menulis buku khusus masalah ruqyah karena kebutuhan tidak mendesak. Berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Banyak orang kemasukan jin, banyak orang disihir apalagi di tanah air kita. Dan ikhwani fillah sanallahu iyyakum antum bisa bedakan bagaimana asar sunnah, asar tauhid, dampak positif tauhid dibandingkan dengan negara kita. Kita di sini di Saudi Arabia, alhamdulillah ya. Eh, meskipun ada kekurangan di negara ini akan tapi azan dikumandangkan di mana-mana. Tidak ada kesyirikan di mana-mana, tidak ada kuburan yang disembah. Ya. Orang-orang berpegang dengan dengan tauhid. Banyak zikir yang diajarkan, masjid masih ramai. Dengan seperti itu setan tidak sempat untuk menggoda sehingga jarang kita dengar ada orang kemasukan jin. Jarang. Beda dengan Indonesia, Lewat kuburan saja kita takut. Padahal kuburan itu apa? Kata Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Zurul kubur fa inna hatudzakirukumul akhirah. Ziarahil kuburan karena bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Orang-orang datang ke kuburan melihat kuburan ingat bosnya kita akan meninggal kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita malaikat munkar dan nakir dan bertanya kepada kita ingat mengingat kita pada akhirat mungkin kita tenggelam dengan dunia kunjungi kuburan, ziarah kuburan untuk mengingat bahwasanya kita akan meninggal. Oleh karena itu di antara doanya, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kita pasti akan menyusul kalian wahai orang-orang penghuni kubur. Coba kalau kita di Indonesia ke kuburan, merinding, belum sampai sudah <laughs> sudah merinding. Kenapa? Karena memang azan tidak ada di mana-mana, sunnah tidak ditegakkan, tauhid tidak ada, kuburan dijadikan keramat. Orang bertapa di kuburan, orang zikir di kuburan, mengerikan kuburan itu. Sampai-sampai pernah kejadian ada seorang syekh yang ngajar di Al Irsyad di Ngaran. Anaknya itu kalau nggak salah bikin masalah. Dia pergi kuburan cabut apa namanya? Dia tidak takut sama kuburan di Indonesia. <laughs> tidak takut. Karena dianggap seperti kuburan di sini tidak menakutkan dia. Beda dengan kita. Kita kalau kuburan sudah merinding. Dan memang ternyata ada jin yang hadir yang menggoda kita. Kenapa? Karena mereka menempati tempat tersebut karena tidak ada sunnah ditegakkan, tidak ada tauhid ditegakkan sehingga mereka menempati tempat di mana-mana jin-jin tersebut yang menggoda manusia. Oleh karena itu asar sunnah, pengaruh tauhid, pengaruh sunnah sangat penting dalam uh, uh, kehidupan kita sehari-hari. Apalagi didukung dengan acara-acara televisi yang semakin membuat jin besar kepala, setan besar kepala, acara uka-uka, apalagi gentayangan dunia lain, apalagi acaranya Gimana ya? Ibu-ibu yang tadinya berani mau ke kamar mandi jadi takut. Jin semakin besar kepala. Tuh manusia takut ngelihat kita. <laughs> dia tahu kita nonton nasihat seperti jin, dia nakut-nakuti. Bagaimana jin tidak besar kepala? Fakana rijalun minal insi apa Eh, gimana? Wa annahu kana rijalun minal insi yaudzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rohakoh dalam surat Al-Jin Allah menyebutkan bahwasanya dahulu ada sekelompok manusia mereka berlindung kepada sekelompok jin maka semakin menjadikan jin jin sombong dan takabur. Tatkala ada sebagian manusia yang mereka akan melewati sebuah wadi, sebuah lembah, dia pun takut kelompok orang ini, kelompok manusia ini. Akhirnya mereka mengatakan, aku berlindung kepada eh, pemimpin wadi ini min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung kepada bosnya penghuni lembah ini daripada gangguan orang-orang bodoh di anak buahnya. Dia bilang apa? Aku berlindung kepada bos. Apa? Bos lembah ini dari gangguan anak buahnya. Hal ini menyebabkan sang jin semakin besar kepala dan semakin berani untuk menggoda manusia. Tatkala dia mereka tahu bahwasanya manusia memang takut kepada mereka. Sudah tidak mengerjakan sunnah, tauhid tidak ditegakkan, jamaah masjid kosong. Ya. Kemudian apa namanya? Acara-acara tontonan seperti itu, ya ini membuat jin semakin besar kepala dan semakin berani menggoda manusia. Akhirnya banyak orang kesurupan lewat lewat apa namanya jembatan kesurupan, ya. Lewat pohon kesurupan. Semakin takut mau bikin jembatan, aduh harus potong kepala kambing supaya jinnya nggak ngamuk. Jadi ketakutan di mana-mana. Bayangkan Saudi, antum kalau jalan dari Madinah menuju Mekah atau Jubel menuju Mekah. Betapa banyak pohon gunung yang dibelah. Banyak nggak gunung dibelah? Banyak gunung dibelah. Untuk bikin apa? Jembatan. Tidak seekor kambing pun yang dipotong tatkala membelah membelah gunung. Coba kalau di kita membelah gunung wah harus melawan penghuni gunung, menterinya gunung. Terlalu banyak yang mau dilawan. Harus bawa tujuh ekor kambing, tujuh ekor sapi supaya tidak jadi masalah. Akhirnya benar tatkala tidak dipotong kambing, jinnya benar terganggu. Jinnya benar terganggu karena mereka sudah tahu manusia sudah pada penakut. Tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu saya ingatkan, kenapa salafus saleh dahulu tidak membuat buku khusus tentang rukyah karena kebutuhan yang tidak tidak mendesak. Orang-orang masih berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani fillah azza wa jalla, kita supaya tidak terjerumus dalam perbanyak muskilah, terlalu banyak problem, tegakkan sunnah. Ya, banyak berzikir, bentengi diri dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya sungguhnya tipuan setan sangatlah sangatlah lemah. Kemudian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum berkaitan dengan masalah ruqyah. Bagaimana hukum ruqyah? Ya? Ya, ruqyah tentunya bacaan-bacaan yang dibaca dalam rangka mengobati seorang. Uh, para ulama menyebutkan di antaranya Al Imam Nawawi dan juga Al Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Al Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwasanya para ulama telah ijma, telah sepakat bahwasanya ruqyah itu diperbolehkan disyariatkan jika telah memenuhi tiga persyaratan. Ruqyah itu disyariatkan jika telah memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau asmaul husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa-doa tersebut ada dalam Al-Qur'an atau berada dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ini yang paling penting. Bahwasanya orang yang meruqyah harus menggunakan bahasa yang dipahami harus menggunakan bahasa yang dipahami untuk menghindarkan untuk mengetahui ini rupiahnya pakai was-was jambi jambi abrakadabra simsalabim atau ala kazam ya jadi masalah jadi harus dengan menggunakan bahasa yang dipahami yang ketiga harus meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala bukan pembaca rupiah tadi bukan orang yang merupiah Tiga syarat ini kalau dipenuhi, maka rukyah itu dengan ijma ulama, kesepakatan kesepakatan para ulama bahwasanya rukyah tersebut syar'i, disyariatkan. Pertama tadi apa? Harus sesuai ada dari doa-doa dari Al-Qur'an maupun sun, sunnah Rasulullah. Yang kedua, dengan bahasa yang di, dipahami. Yang ketiga, meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala bukan eh, orang yang yang ruqyah. Oleh karena Ikhwan Allah kita kembali pada syarat yang kedua yang saya bilang tadi sangat penting dengan bahasa yang dipahami. Kenapa para ulama menyarankan harus dengan bahasa yang dipahami agar seorang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Agar seorang tidak terpedaya dengan bacaan orang sedang ruqyah. Terkadang orang sedang ruqyah dia baca ayat Kul huwallahu ahad Allahu samad Allahu samad. Ketika itu dia lam yalid walam yulad. Nah, ini was ini yang bahaya nih was-wasnya ini yang apa? Yang bahaya. Kalau sudah seperti ini jauhi itu ada kesyirikannya. Harus dengan bahasa yang dipahami. Dia baca Al-Qur'an. Ternyata di tengah-tengah baca Al-Qur'an dia pakai bahasa suatu ya apa? Kianjung Penangsang atau pakai apa enggak tahu ternyata dia sedang bermunajat kepada dewa-dewanya atau kepada setan-setan arwah-arwah yang dia ibadahi. Hati-hati. Harus dengan bahasa yang dipahami. Beda kalau dia baca Al-Quran kemudian dia mengatakan ya Allah sembuhkanlah si fulan ya kami datang sini untuk berdoa kepada Engkau ya Allah sembuhkanlah si fulan tidak apa-apa bahasa dipahami oh dia memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adapun mengucapkan suatu kalimat yang tidak dipahami maka ketahuilah itu adalah dukun meskipun dia baca Al-Quran meskipun dia baca ayat oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala talbisul haqqo bil batil jangan kalian campurkan antara kebenaran dengan kebatilan tatkala Al-Qur'an dicampurkan dengan was-was jadinya hukumnya haram jadinya merupakan kebatilan. Dari situlah kita paham kenapa para ulama mensyariatkan harus dengan bahasa yang dipahami. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, kenapa? Karena dengan dipahaminya bahasa orang sedang meruqyah menjauhkan kita dari syubhat. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan dan segala bentuk ruqyah yang tidak dipahami hendaknya dijauhi agar semakin bentengi diri kita dari terjerumus dalam bentuk kesyirikan. Kemudian ikhwani fillah Allah iyyakum. Poin berikutnya. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat. Al-Qur'an itu zatnya merupakan obat bagi penyakit rohani maupun penyakit tubuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil, lil mu'minin." dan kami telah menurunkan Al-Quran yang Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Jadi Al-Quran itu ayat Al-Quran itu zatnya merupakan obat dan itu pasti. Tinggal tergantung yang baca dan yang di dirukyah, yang merukyah yang di dengan di dirukyah seperti pedang. Pedang itu adalah satu zat yang bisa membelah. Tinggal tergantung siapa yang memainkannya dan apa yang dibelah. Al-Quran itu jelas tajam dan bisa mengobati penyakit. Kata Allah sifat. Al-Quran itu obat baik obat rohani maupun obat jasmani. Dan kita tidak boleh ragu dalam hal ini. Karena itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal keyakinan seorang yang sedang meruqyah. Berkaitan keberhasilan berkaitan dengan keyakinan orang yang sedang meruqyah dan kondisi orang yang diruqyah. Namun kita yakin bahwa Al-Qur'an zatnya merupakan obat bagi segala penyakit. Bukan hanya penyakit rohani bahkan penyakit jasmani. Penyakit apa saja bisa diobati dengan Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan rukyah. Ketahuilah bahwasanya asal dalam rukyah hukumnya halal selama tidak ada kesyirikan. Asal dalam rukyah hukumnya halal selama tidak ada kesyirikan. Karena rukyah adalah pengobatan dan pengobatan itu bisa dengan mencoba selama tidak hukumnya ha haram. Dalam satu hadis Auf bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ya Sebagian sahabat berkata ya Rasulullah kunna narqi fil jahiliyah. Kami dulu meruqyah tatkala masih di zaman jahiliyah. Masih kami masih musyrik. Masih berbuat kesyirikan. Kami dulu melakukan ruqyah. Bagaimana Rasulullah sekarang kita sudah Islam? Rukyah yang kita lakukan dulu bagaimana? Ya. Tentunya rukyah dulu tidak memakai Tentunya rukyah yang dilakukan oleh mereka tatkala sedang musyrik tidak memakai ayat-ayat Al-Quran tidak memakai ayat-ayat Al-Quran tetapi menggunakan doa-doa yang mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang musyrikin dahulu mereka juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala lantas mereka bertanya kepada Nabi bagaimana hukum rukyah yang kami pernah lakukan di zaman jahiliyah tatkala kala kami sedang syirik apa kata Nabi SAW alaihi wasallam i'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Fa innahu la ba'sa birruqa ma yakun fihi syirk. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah SAW, tunjukkan padaku bagaimana rukyah kalian. Tunjukkan. Sesungguhnya, rukyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Rukyah tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi asalnya mengobati dengan cara apa ini tidak jadi masalah selama tidak mengandung kesyirikan. Selama tidak mengandung kesyirikan. Oleh karena itu sebagian ulama mereka terkala melakukan rukyah dengan memukul. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tatkala merukyah seorang beliau pukul. Pernah Ibnu Qayyim menceritakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang merukyah seorang yang kemasukan jin. Maka orang tersebut dipukul oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai capek tangan kedua tangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai akhirnya jinnya keluar. Tatkala jinnya keluar, orang yang tadi kemasukan sadar. Kemudian dia heran, kenapa saya kok didatangkan ke Ibnu Taimiyah? Dia tidak sadar dan dia tidak merasa sakit. Ternyata yang merasa sakit adalah jin yang sedang dipukul. Nah, karena kita punya kaidah asal dalam rukyah hukumnya apa, Bo? Boleh, selama tidak mengandung kesyirikan. Namun ingat, tentunya itu butuh pengalaman. Sebagian orang mukul padahal jinnya belum masuk. <laughs> Atau jinnya belum bicara ya. Terkadang gitu. Jadi masih yang sakit masih orangnya sampai berdarah. <laughs> Ternyata, "Oh, kamu pukul saya bukan jin." <laughs> yang ngerasa sakit orangnya sehingga dan terkadang jin masuk secara kuli artinya jin tatkala masuki tubuh seorang terkadang seluruh itu ada jinnya, terkadang dia hanya menempati sebagian anggota tubuh. Nah, kalau dia menempati lutut jangan dipukul wajahnya kasihan. Menempati lutut jangan dipukul apa namanya? betisnya. Akhirnya yang sakit adalah orang yang sedang diri. Oleh karena itu butuh orang yang khabir, orang yang ahli dalam masalah ini. Ah, jangan asal main pukul. Pukul main pukul. Kenapa? Syekhul Islam aja pukul orang, dipukul-pukul enggak, enggak benar. Jangan disamakan diri antum dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi harus orang yang yang pandai. Oleh karena sebagian orang ketika dalam merukyah mijit, mencari di mana jin tadi untuk menyakitinya selain bacaan Al-Quran. Kemudian ikhwan billah eh, azani Allah wa tadi mengenai bahwasanya bahwasanya hukum asal ruqyah hukumnya boleh selama tidak mengandung uh, kesyirikan. Kemudian uh, kita bicarakan tentang sekarang tentang bagaimana sifat-sifat orang yang meruqyah bagaimana sikap sifat yang harus dia miliki agar rukyahnya bisa berhasil. Para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang merukyah pertama hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia merukyah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalnya rukyahnya lebih lebih bisa memberi pengaruh dalam menyembuhkan. Yang kedua, para ulama menyebutkan juga seorang yang merukyah ya hendaknya e, menjadi toladan bagi yang lainnya karena rukyah terkadang bisa menjadi sarana dakwah bisa menjadi sarana dakwah orang yang datang kepada kita dalam keadaan terkena penyakit dalam keadaan tersihir itu kita ngomong apa, apa aja dia dengar kita ngomong apa aja dia dengar seperti orang datang ke dokter sudah penyakit parah dokternya bilang apa saja dia lakukan ya. kamu makan daun kaca satu kilo pun dia nekat makan yang penting demi kesembuhan demikian juga orang yang datang rukyah kita bilang apa saja dia nurut. Itu kesempatan bagi kita untuk nasihati. Kamu jangan bermaksiat, jangan seperti ini. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka akan bermanfaat bagi bagi orang tersebut. Kemudian yang ketiga, tatkala meruqyah harus yakin bahwasanya eh, Al-Qur'an itu memang merupakan kesembuhan. Rukyah itu merupakan sarana untuk menyembuhkan. Jangan sampai tapi terpikirkan dalam benak kita, saya ingin merukyah, coba-coba deh, siapa tahu apa? Siapa tahu sembuh. Jangan pikiran coba-coba. Rukyah memang bisa menyembuhkan. Memang bisa menyembuhkan. Jangan saya terpikir coba-coba siapa tahu, siapa tahu enggak. Baca. Bismillah baca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah Subhanahu yakin bahwasanya bisa bisa menyembuhkan. Itu diantara eh, sifat-sifat uh, orang yang uh, merukyah. Sekarang bagaimana orang yang merukyah mengambil upah? Boleh nggak mengambil upah? buka klinik. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak mengambil upah dengan membuka klinik? Ya? Klinik rukyah. Sebagian orang buka klinik rukyah. Seperti dokter. Jadi kalau konsultasi bayarnya sekian. <laughs> konsultasi. Kalau penyembuhan ada apa namanya ruangan gawat darurat, <laughs> ada ruangan yang biasa-biasa aja. Pingin yang mana? Yang gawat darurat <laughs> ada tongkat disiapkan untuk mukul dan macam-macam atau pengobatan biasa tarifnya berbeda tergantung penyakit yang sedang dihadapi sakit apa apakah sakit kanker apakah sakit bisul <laughs> beda-beda tarifnya seperti ini boleh atau tidak Hah? boleh atau tidak sebagian orang membolehkan memasang tarif tatkala sedang meruqyah. Mereka berdalil dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya uh, anna nafara min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maru marru bi, ahyi, bi hayyin min ahya'il Arab. Suatu saat ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kampung dari orang-orang Arab. Kemudian sahabat Nabi ini minta dijamu oleh oleh penghuni kampung tersebut. Namun mereka tolak. Mereka tidak mau menjamu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ternyata eh, salah seorang pemimpin kampung tersebut malduk, ya, ladik, sedang disengat binatang berbisa. Dan mereka pun minta pertolongan kepada para sahabat Nabi untuk mengobati orang ini. Apa kata Eh, kata mereka hal hal hal fikum min raqin apakah di antara kalian ada orang yang bisa meruqyah akhirnya salah seorang sahabat mengatakan saya bisa ruqyah ya tetapi dia tidak mau kata sahabat ini istadakhnakum falam tudayyifuna kami tadi minta dijamu kami ini sedang bersafar pingin dijamu oleh kalian kalian tidak mau menjamu wa ma ana biraqin lakum hatta taj'alu li ju'lan Kata dia, saya tidak akan merukyah kalian. Bos kalian tidak akan saya rukyah. Kata para sahabat, sampai kalian menjadikan memberikan apa imbalan bagi saya. Akhirnya mereka pun berdiskusi. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan beberapa ekor kambing untuk para sahabat yang berhasil merukyah. Akhirnya sahabat ini pun merukyah dengan membaca Al-Fatihah. Disebut dalam riwayat dia baca tujuh kali. Disebut dalam riwayat dia baca tiga kali terhadap orang yang sedang di rukyah atau sedang tersengat binatang berbisa ini. Akhirnya orang ini pun sembuh. Tatkala para sahabat diberikan sekumpulan beberapa ekor kambing, mereka jadi ragu. Boleh nggak ngambil kambing ini? Akhirnya mereka pun lapor kepada Nabi. Boleh nggak ngambil kambing ini? Ternyata Nabi membolehkan. Bahkan dia mengatakan, idribuli bisa Kata Rasulullah SAW, bagi kasih saya, kasih saya juga, artinya berikan saya juga bagian. Berarti hukumnya boleh tidak mengambil upah dari rukyah? <laughs> Jadi kita buka klinik rukyah nanti. Nanti ketuanya Ustadz Alwi, sekretarisnya Ustadz <laughs> Ustaz Zaki. <laughs> Sebagian orang berpahaman seperti itu. Namun ikhwani fillah Ya iyakum Sebagian ulama melarang secara mutlak. Ya. Melarang secara mutlak. Mereka mengatakan bahwasanya para sahabat tatkala minta imbalan meruqyah, ya. Mereka itu karena jengkel kepada orang kampung tersebut. Kenapa? Karena mereka minta dijamu tidak di tidak dijamu. Sebagai hukuman bagi mereka, mereka minta imbalan untuk meruqyah. Kalau seandainya mereka dijamu, mereka tidak akan minta imbalan. Ini sebenarnya ulama berpendapat demikian. Sebagian ulama pilih pendapat yang tengah. Mereka mengatakan tidak mengapa mengambil upah kalau memang orang yang dibacain sembuh, orang yang dirukyah itu sembuh. Karena demikian yang terjadi dalam kisah hadis tadi. Para sahabat mempersyaratkan kalau sembuh kasihkan kami berapa ekor kambing. Itu diperbolehkan. Jadi upah tadi bukan upah baca Quran tapi upah karena kesem kesembuhan. Dan ini pendapat yang saya condong pada pendapat ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya boleh mengambil upah kalau memang sembuh sebagaimana pengobatan yang lain. Ya. Adapun pasang tarik kamu sakit apa? Sakit eh, gigi bengkak oh ini baca ini tulis di kertas 200 real baca ini 1000 kali <laughs> nah, ini belum tentu sembuh <laughs> bisa jadi tambah sakit <laughs> nah, ini tidak boleh dan kemudian para salafus soleh tidak pernah buka klinik ruqyah Kemudian kata Nabi SAW, tatkala ada seorang ingin merupai orang lain, kata Rasulullah SAW, Man istata'a minkum an yanfa'u akhahu falyanfa'hu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Jadi asalnya orang merupai orang lain dalam rangka memberi manfaat kepada saudaranya, bukan ngambil manfaat, bukan nyerogohi kantongnya. Oleh karena itu kalau eh, dia meminta upah karena kesembuhan ini diperbolehkan sebagian ulama namun yang le lebih afdal ya dia tidak mengambil kalaupun dia mengambil dia tidak pasang tarif itu yang banyak diperbolehkan oleh para ulama boleh seorang mengambil upah selama tidak pasang tarif ya. dikasih alhamdulillah nggak dikasih ya alhamdulillah juga ya. jangan menunjukkan muka nuntut ya mau berapa nggak apa-apa deh <laughs> dengan sedih hati <laughs> juga hanya kasih ya, ya, ya. Jadi tidak pasang tarif, insya Allah tidak. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas rahimahullah tentang kondisi orang seperti ini, seorang yang buta, kemudian tidak punya kerjaan, kemudian dia merukyah, boleh nggak dia mengambil? Tatkala dikasih oleh orang sedang dirukyah, Syekh bin Bas mengatakan boleh. Adapun buka eh, klinik, kemudian pasang tarif ya, maka ini hendaknya dijauhi, hendaknya di, dijauhi. Kemudian ikhwani fillah azanillahu yakum, bukankah rukyah itu merupakan ibadah? Tatkala kita mengobati saudara kita, ya, kita beri faedah kepada dia, beri manfaat. Tahukah kita bahwasanya orang yang datang kepada kita dalam keadaan tersihir, dalam keadaan kemasukan jin atau dalam keadaan punya penyakit kanker dan yang lainnya sangat butuh disembuhkan. Ya. Dia merasa itu suatu hal yang berat sampai kami datang kepada kita untuk minta dirukyah. Kalau ternyata kita bisa menyembuhkannya dengan rukyah, luar biasa pahala yang akan kita peroleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang yang lain. Oleh karena jadikanlah rukyah sebagai sarana untuk beribadah dan sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan orang yang diruqyah. Orang yang diruqyah eh, hendaknya diperbaiki keyakinan dia sebelum kita merukyah dia kita nasihati dia agar dia beriak berkeyakinan bahwasanya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bisa dakwah agar menghilangkan keyakinan-keyakinan syirik yang dia miliki, ya. Bahwasanya syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasang keyakinan pada dirinya bahwasanya Al-Qur'an itu memang menyembuhkan. Jadi jangan sampai ada keyakinan saya hanya sekedar mencoba untuk menyembuhkan penyakit ini dengan rukyah tapi kita pasangkan keyakinan Kemudian yang berikutnya jangan sampai membuat dia putus asa. Waduh mas, kamu sedang disihir oleh empat dukun, susah untuk menyembuhkannya, susah. Harus bertahan setahun. Jangan seperti itu. Jadi dia sudah putus asa. Ya kita ingatkan bosnya, ya ini ada yang mengganggu, insya Allah Allah akan sembuhkan. Timbulkan sugesti dalam dirinya, sehingga dan ajak dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala yang dibacakan memiliki keyakinan seperti itu dan kita juga yang baca memiliki keyakinan seperti itu insya Allah mudah untuk sembuh Allah akan sembuhkan karena saya katakan tadi Al-Quran itu zatnya memang menyembuhkan menjadi masalah kalau timbul kelemahan baik dari sisi yang merukyah ataupun dari sisi orang yang sedang di dirukyah sehingga akhirnya terlambat datang kesembuhan terlambat datang e, kesembuhan Kemudian ikhwani billah azani Allah Bagaimana cara merukyah? Apa yang dibaca ya? Yang jelas e, Al-Qur'an semuanya adalah bacaan rukyah. Semua ayat dalam Al-Qur'an merupakan bacaan Al bacaan rukyah. Karena semua Al-Qur'an merupakan obat. Bagi penyakit apa saja silakan baca apa ayat apa saja. Namun di sana ada ayat-ayat yang memang punya munasabah, punya hubungan dengan penyakit yang sedang dihadapi. Orang yang disihir maka hendaknya baca surat Al-Baqarah, ayat kursi yang mengusir setan. Al-Baqarah fa innahu la yastati'u ahal batalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al surat Al-Baqarah tidak bisa dihadapi oleh para tukang sihir. Baca surat Al-Baqarah. Jadi ayat-ayat dibaca dan para ulama menyebutkan di antaranya ayat-ayat yang punya munasabah seperti kalau seorang disihir baca ayat-ayat sihir. Bagaimana perdebatan antara Nabi Musa dengan dengan para tukang sihir di zaman Firaun. Dibacakan ayat tersebut yang menunjukkan bagaimana para tukang sihir akhirnya tunduk di hadapan Nabi Musa alaihissalam karena mereka mengakui bahwasanya mukjizat Nabi Musa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Bacakan ayat tersebut yang menunjukkan akan batilnya sihir. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir itu sangat berpengaruh dalam dalam sihir. Ini merupakan e, pengalaman sebagian ulama yang praktekkan ternyata mujarab. Ternyata sangat berpengaruh ayat-ayat seperti itu. Namun pada hakikatnya seluruh ayat memang bisa e, menyembuhkan. Kemudian tatkala membaca hendaknya seorang meletakkan tangannya di kepala orang yang sakit atau di dadanya atau pada anggota yang memang di situ timbul rasa sakit. Jadi kalau orang itu sakitnya misalnya di paha, letakkan tangan kita di di paha. Kemudian kita bacakan ayat Al-Qur'an. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari membuat bab bab wadu al-yad 'alal marid. Bab tentang meletakkan tangan seorang di tubuh orang yang sakit. Kemudian dia membawakan sebuah hadis dari uh, putri dari uh, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang tatkala itu sakit di Mekah, sakit parah. Sampai-sampai dia merasa akan meninggal dunia. Ternyata dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, oleh Rasulullah, saya hanya punya seorang putri. Saya hanya memiliki seorang putri dan harta saya banyak ya Rasulullah. Boleh enggak saya berwasiat ya Eh, dua per tiga hartaku. Ya. Jadi dua per tiga untuk ibadah, sepertiga buat putri saya, sepertiga saja buat putri saya, dua per tiganya buat buat saudara dan yang lainnya. Wasiat dua per tiga buat yang lain. Buat putri saya cuma sepertiga. Kenapa Sa'ab Abi Waqqas mengatakan demikian? Karena dia punya anak cuma satu, seorang putri. Jadi sepertiga hartanya sudah cukup buat putrinya. Kata Rasulullah SAW, lah, tidak boleh. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kalau setengah hartaku? Jadi dua per tiga wasiat turun menjadi berapa? Setengah buat wasiat, setengah buat putriku. Rasulullah mengatakan lagi, la tidak boleh. Akhirnya dia minta lagi Rasulullah bagaimana kalau sepertiga buat wasiat, dua per tiga buat anakku. Kata Rasulullah SAW, fasulus wa sulusu kathir. Boleh sepertiga dan uh, dan sepertiga wasiat itu sudah sangatlah banyak. Akhirnya Rasulullah SAW pun berdoa kepada saat itu Abi Waqqas. Ya. Rasulullah SAW meletakkan tangannya ya di saya lupa di bagian pokoknya di bagian tubuh saat Nabi Abi entah di jabahnya kalau tidak salah di sini ya, diletakkan oleh Rasulullah SAW tangan Rasulullah SAW diletakkan kepada saat eh, apa namanya kepala saat Nabi Abi kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada saat Nabi Abi dan ternyata saat bin Waqqas Abi Waqqas ternyata sembuh tidak jadi meninggal dunia kemudian tidak tidak jadi memberikan wasiat tidak menjadikan warisan kepada putrinya tatkala itu bahkan punya anak banyak berkat doa Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi perhatian kita, Rasulullah SAW meletakkan tangannya di tubuh Saad bin Abi Waqqas tatkala mendoakan Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang kemudian dijadikan bab oleh Al Imam Al Bukhari bab tentang meletakkan tangan kepada tubuh orang yang sedang sakit. Para ulama menyebutkan ada pengaruh ya, kalau kita meletakkan tangan di tubuh seorang yang sedang sakit, itu akan menenangkan hatinya, itu punya pengaruh. Meskipun mungkin tidak bisa dijelaskan secara kedokteran modern, tapi itu punya pengaruh. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, seorang yang sedang marah, kalau kita sentuh dengan sentuhan yang benar, orang itu bisa bisa teredam marahnya. Orang sedang marah kita pegang, ya ahi, sabar ya ahi, sambil ditepuk-tepuk. Dia akan apa? Bisa bisa terpengaruh dan bisa reda marahnya. Kata kalau beda berarti sabar ya ahi, sabar. Kita hanya ngomong, sabar dia mungkin sabar sabar pukul kalau kita dipukul. Tapi kalau kita pegang kemudian datang dadanya, eh, akhi sabar, akhi. Kita dengan sentuhan itu punya pengaruh, bisa meredam, meredamkan orang yang marah. Demikian tatkala sedang kita meruqyah, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan ternyata memang ada pengaruhnya. Kita sentuh bagian kepala atau bagian dada secara umum sakit apa saja, atau kita menyentuh bagian yang memang di situ timbul rasa sakit. Kemudian setelah menyentuh, membaca Quran dengan suara yang tartil, dengan suara yang jelas, yang keras yang didengar oleh orang yang sedang sakit. Jangan kita baca pelan-pelan, baca dengan suara ya, yang keras, dengan baca suara yang didengarkan oleh uh, orang yang sedang sakit. Dan ini punya pengaruh. Yang pertama orang yang mendengarkan ayat Al-Qur'an, dia akan lebih tenang. Karena dia mendengar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah maka hati itu akan tenang. Dengan baca ayat Al-Qur'an, orang yang sedang di rukyah akan menjadi lebih tenang. Kemudian dengan membaca ayat Al-Quran yang lebih keras itu akan bedakan mana itu rukyah yang benar dan mana rukyahnya dukun. Kenapa? Karena semua perkataan kita didengar oleh orang yang sedang sakit. Tidak ada yang disembunyikan. Berbeda dengan dukun yang mereka mencampurkan antara kebenaran dengan e, kebatilan. Kemudian di antara cara merukyah bisa dengan kita e, apa namanya nafas atau dengan tafel. Nafas itu kita meniupkan. Jadi kita baca Al-Quran, di misalnya di air minum kita tiupkan. Setelah kita baca baru kita ti tiup. Bisa tanpa air liur, bisa juga dengan air air liur. Kita tiupkan. Baru kita minumkan kepada orang yang sedang sakit. Ini ada pengaruhnya. Karena sihir juga dengan tiupan. Min syarrin nafasati fil uqab. Kita berlindung kepada Allah dari tiupan-tiupan nenek-nenek sihir yang meniup pada buhul-buhul. Jadi sihir juga dilakukan dengan tiupan-tiupan. Kita lawan dengan tiupan kebenaran dengan tiupan rukyah atau dengan sedikit air liur yang kita berikan kepada orang tersebut ya, atau kita semburkan kepada orang tersebut ya dengan mencampur sedikit air liur kita karena air liur kita tatkala itu ada barokahnya karena kita sudah gunakan untuk membaca Al-Quran yang insya Allah berpengaruh pada kesembuhan e, orang yang sedang sakit tersebut. Kemudian yakinlah bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi satu masalah jika seandainya orang sedang diruqyah kemudian jin yang ngomong. Lu siapa lu? Saya tidak sama sekali saya dingin dengan bacaan kamu. Bacaan kamu tidak punya pengaruh apa-apa sama saya. Apa yang kita lakukan? Ambil martel ya. <laughs> Jangan kita pukulkan saudara-saudara kita ya. Kalau ada jin ngomong seperti itu, terkadang memang jin itu seperti itu. Dia ingin menjatuhkan mental kita, ingin menjatuhkan mental kita. Terkadang dengan muji kita, dia mengatakan, Masya Allah, ente ya Ustaz, saya sudah dirukia oleh Ustaz-Ustaz yang lain. Tidak ada yang mempan, tapi bacaanmu Masya Allah. Saya jadi terbakar ini. Akhirnya Ustaz tadi jadi kepalanya besar. <laughs> Jadi ikhlasnya ber berubah. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Dia ingin mengangkat derajat kita supaya kita itu apa? Sombong, kemudian angkuh sehingga akhirnya pengaruh rupiah kita menjadi menjadi turun. Atau sebaliknya dia jatuhkan kita. Jin yang ngomong, wah kamu saja ustad aja, cuma namanya ustad kamu juga suka lihat cewek, suka lihat anu, <laughs> dijatuhkan mental kita. Oh, kamu juga tukang maksiat katanya mau baca baca saya. Wah ini repot juga jadi <laughs> buka aib kita. <laughs> Sabar nih. Jangan biarkan dia ngomong, baca terus jangan pedulikan. Sebagian ini itu memang dia sombong. Banyak saya sering dapat orang-orang yang ya jinnya merasa tidak tidak ada apa-apanya bacaanmu itu tidak ada pengaruh. Tapi sabar, baca dan baca. Saya pernah dapati seorang ustadz yang baca sampai tujuh juz. Pada juz yang ketujuh baru jinnya keluar. Sabar dia. Baca dari surat Al-Baqarah sampai surat apa? Baca terus. Baca terus. Capek memang. Tapi jinnya kepanasan. Dia mungkin bersabar. Dia mungkin jinnya gede badannya. Sabar-sabar lama-lama kebakaran juga. Akhirnya keluar. Oleh karena itu jangan terpedaya dengan Eh, perkataan-perkataan jin. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, jangan sampai tatkala kita meruqyah, kita ngobrol tenggelam dengan jin, malah menanya yang macam-macam. Akhirnya jin yang ngobrol, "Siapa kamu?" "Saya uh, apa Paijo." <laughs> "Dari mana kamu?" Oh, "Saya dari sana, dari Brebes misalnya." Mulai ngomong. "Kamu umur sudah berapa tahun?" "Oh, saya sudah umur 1500 tahun." Berarti ketemu Nabi dong. Iya, saya ketemu saya sahabat. <laughs> Repot. Akhirnya ajak ngomong. Padahal itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaat. Bisa jin masukkan uh, tipuan dalam diri kita ketika sedang berbicara. Kalau kita mau bicara kita dakwah. Kita katakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Engkau sedang menzalimi orang ini. Keluarlah dari dari tubuh manusia ini. Sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kita takut-takuti dengan ayat Allah. Kita bacakan ayat Allah. Kalau kau tidak ingin dibakar dengan ayat Allah, keluar dari tubuh ini. Kalau pembicaraan hanya sebatas itu, tidak jadi masalah. Tapi kalau pembicaraan sudah meluas, melebar, kamu jin makannya apa sih? Nah, nanya seperti itu. Ah, nanya-nanya yang pertanyaan tidak tidak perlu. Sampai saya pernah dengar dialog ada seorang jin atau yang ngaku dia jin sufi ya. Saya jin sufi katanya. Ini ngomong. Ya. Saya suka seni katanya. Siapa suka? Suka seni. Kata ustadznya kamu senewan. <laughs> jinnya marah-marah ya ada jin yang ngaku ketemu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya macam-macam nah, jin ngaku sebagai tabiin nah, pembicaraan seperti tidak ada manfaatnya kalau kita ingin mendakwahi jin cukupkan pada perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi jin tadi bertakwalah kepada Allah dan saya lihat juga ada sebagian ustaz yang masya Allah banyak jin yang masuk Islam dengan melalui dia tidak wah akhirnya masuk Islam masuk Islam masuk Islam banyak jin yang masuk Islam akhirnya keluar dari tubuh orang tersebut orang tersebut akhirnya sembuh Sampai suatu saat saya pernah hadiri sebuah rukyah seorang ustadz di Jogja. Ini seorang wanita disihir oleh tiga dukun berdasarkan pengakuan para jin. Dan ternyata jinnya banyak. Akhirnya semuanya mau keluar, mau sadar masuk Islam. Jadi setiap mau keluar ustaz saya mau keluar siapa namamu Pulang. syahadatain asyhadu alla ilaha illallah begitu saya keluar assalamualaikum siapa kamu <laughs> sampai terus banyak kata ustaznya saya capek ngabsen kalian <laughs> Tapi alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh ya. Jadi kalau kita pengen dawai ya dawai, tapi jangan sampai ngobrol itu sampai berkepanjangan. Asalnya tidak perlu bicara, asalnya tidak perlu bicara. Asalnya doa baca baca baca dan baca sehingga dia keluar dari jin tersebut keluar dari uh, tubuhnya. Uh, eh, Ifani fillah ya Allah wa saya rasa itu saja yang saya sampaikan tentang apa namanya tata cara meruqyah ya. Yang tentunya masih banyak perkara yang belum saya sampaikan nanti bisa didengarkan dari ceramah Ustadz Alwi dan juga Ustadz Zaki yang insya Allah lebih banyak faedahnya. Eh, selanjutnya kalau ada yang bertanya eh, saya persilahkan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Namun saya ingatkan hendaknya kita masing-masing ya merukyah diri kita masing-masing. Jangan sampai kita minta rukyah kepada orang lain kecuali dalam keadaan darurat. Bukankah kita semua ingin menjadi golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab? Yang kata Rasulullah Sallam, wa ma'ahum sabuuna alfan yadukulun al jannah bi gairi hisabin wala adab. Di antara pengikut Rasulullah Sallam ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Yang kita tahu hisab itu suatu perkara yang sangat mengerikan. Man husib uzib kata Rasulullah Sallam. Barangsiapa yang dihisab, pasti dia akan tersiksa. Pasti akan tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Allah akan menampakkan catatan amalan kita kepada kita. Kamu pernah begini, pernah begini, pernah bagaimana tidak sesuatu yang memalukan. Kalau yang menghakimi kita seorang hakim di dunia ini saja kita sudah sangat malu dan super, super luar biasa rasa malu kita. Rasa tersisa kita. Bagaimana kalau yang menghisap adalah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dihisap. Oleh karena itu barang siapa yang masuk surga tanpa hisap itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Siapa 70 ribu orang tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang-orang tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta orang lain untuk meruqyah mereka. Dan tidak pernah berobat dengan kait dan tidak pernah bertatayur mengkait-kaitkan nasib baik dan nasib baik dan nasib buruk dengan kejadian alam. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita ada penyakit, ya, baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani, ya, kita berusaha berobat kepada dokter, namun kita barengi juga dengan meruqyah, ya, berdoa kepada Allah dan membaca ayat Al-Qur'an. Insya Allah Allah akan sembuhkan uh, penyakit kita. Oleh karena Rasulullah SAW pernah menggabungkan antara dua pengobatan tersebut. Kata Nabi SAW, Alaikum bisyafa'ain, Al-Quran wal asal. Hendaknya kalian melakukan dua pengobatan yaitu dengan Al-Qur'an, dua kesembuhan dengan Al-Qur'an dan dengan asal dengan madu. Di sini isyarat bahwasanya pengobatan dengan dua, baik dengan Al-Qur'an maupun dengan obat-obatan yang merupakan materinya. Oleh karena itu, jika ada di antara keluarga kita yang terkena penyakit, baik terkena sihir maupun kemasukan jin atau penyakit biasa, maka kita berobat dengan berdoa kepada Allah dan meruqyah keluarga kita tanpa kita harus minta rukyah kepada orang lain karena masing-masing kita kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan yakin akan bahwasanya Al-Qur'an merupakan zat yang merupakan kesembuhan dengan sendirinya maka insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Nah, demikian saja kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ini ada pertanyaan bagus ya. Bagaimana jika minta tolong dengan jin yang soleh? Sebagaimana seorang minta tolong kepada sesama saudaranya. Eh, Rasulullah SAW ya tidak pernah minta tolong kepada jin. Bahkan banyak kejadian peristiwa yang Rasulullah butuh pada bantuan jin. Seperti dalam peperangan, perang Badar, perang Uhud ya. Bisa jadi Rasulullah SAW meminta, memerintahkan para jin untuk mencari kabar dari orang-orang kafir Quraisy, persiapan mereka, bagaimana kondisi atau ikut berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Bukankah jin punya kekuatan? Benar jin punya kekuatan. Oleh karena kita lihat sebagian saudara-saudara kita orang muslim tatkala ingin perang mandi kembang supaya punya apa? kekuatan, punya tenaga dalam. Tenaga dari jin. Namun tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kalung Aisyah hilang pun Rasulullah tidak pernah minta tolong jin, tolong cari kalung saya, kalung istri saya. Sampai Rasulullah menyuruh, menyuruh para sahabat untuk nyari semalam suntuk untuk mencari kalung Aisyah dan tidak mereka pun tidak mendapatkannya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah minta tolong kepada jin. Dalam satu ayat Al-Quran, uh, saya lupa ya coba tanyakan kepada Ustaz Zaki ya ayatnya yang maknanya itu uh, apa namanya istimta antara jin dengan dengan manusia gimana ayatnya Ustaz? Ba'duna ba'dan ya. Astam, gimana istamta ba'duna ba'dan seperti begitu ayat maknanya artinya kami pernah beristimta mengambil kenikmatan antara kami dengan jin dari dua belah pihak yang disebut oleh para ulama maknanya apa manusia meminta ber, e, mengambil manfaat bersenang-senang dengan jin karena jin memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Sebaliknya jin pun demikian bersenang-senang dengan manusia karena manusia memenuhi kebutuhan kebutuhan jin dan ini tidak diperbolehkan. Dalam ayat Al-Quran melarang akan hal ini. Jangan sampai kita e, bekerja sama dengan jin, minta tolong dia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dia. Kemudian asalnya jin adalah suatu yang gaib. Dari mana antum tahu bahwasanya jinnya orang saleh? Dari mana antum tahu? Bisa jadi jinnya ngaku-ngaku, saya orang soleh. Ternyata orang munafik, tidak tahu. Bukankah banyak jin yang bisa baca Al-Quran? Bahkan saya sebagai, pernah merukyah seorang. Kita salah baca jinnya tegur. Salah baca jinnya te tegur. Jinnya hafal Quran. Jinnya hafal Quran. Namun tidak menjadikan bahwasanya eh, dia kemudian orang. Bisa jadi orang munafik jin tersebut. Jin suatu yang gaib. Dari mana anda tahu dia itu orang Islam, orang munafik, orang kafir? Tidak tahu. Oleh karena itu sebaiknya kita menutup pintu ini. Karena meskipun benar jin punya kemampuan, tidak pernah Rasulullah minta tolong kepada seorang jin. Sekarang saya tanyakan kepada antum semua tentang sebab tentang sebab turunnya ayat tadi. Wa kana wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu ada sekelompok manusia, mereka minta tolong kepada sekelompok jin berlindung kepada sekelompok jin, akhirnya semakin menambah kesombongan kepada jin-jin tersebut. Sebabnya apa? Sekelompok manusia ingin melewati sebuah lembah. Mereka takut diganggu oleh jin. Akhirnya mereka minta perlindungan kepada bosnya jin-jin tersebut agar tidak diganggu dengan jin-jin yang bodoh. Dan jin yang memang mampu. Jin ini punya kemampuan untuk melindungi orang tadi. Namun ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan apa? Kesyirikan meskipun sang jin mampu untuk menolong orang ini dengan melarang anak buahnya agar tidak mengganggu orang tersebut. Namun ini merupakan kesyirikan. Oleh karena itu e, tidak boleh kita minta tolong kepada kepada jin. E, Bismillah, bagaimana cara merukyah diri sendiri? Cara merukyah diri sendiri seperti tadi tinggal kita meletakkan tangan kita pada tubuh yang sakit atau tidak perlu meletakkan baca Al-Qur'an dengan niat merukyah. Jadi Saya, saya ingatkan tatkala kita merukyah diri sendiri niatkan untuk pengobatan. Jangan hanya sekedar baca Al-Qur'an, tapi niatkan untuk apa? untuk pengobatan ya. Karena itu pengaruhnya lebih besar seorang baca Quran dengan niat untuk mengobati baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Atau kita bacakan pada minuman kemudian kita minum sendiri. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah eh, menyebutkan bahwasanya eh, tatkala dia di Mekah, dia sakit, kemudian dia mencari tabib, dia tidak dapatkan. Akhirnya dia baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah kemudian dia minum air Zam-Zam, akhirnya dia sembuh. Ini mengatakan saya lihat pengaruh yang sangat ajaib dengan rukyah tersebut. Oleh karena itu kita yakin kita baca Al-Fatihah dan kita ulang-ulang ya. tiga atau tujuh kali ya. Tidak perlu diulang sampai seribu kali. Sebagian tukang rukyah menyebutkan kalau sakit ini baca Al-Fatihah seribu seratus satu kali. Kalau sakit ini dua puluh tujuh kali dari mana? Tidak ada dalilnya. Ya. Jadi ya, kita ulang-ulang saja baca Al-Fatihah tiga tujuh terserah kita. Kemudian kita minumkan pada orang yang sakit atau kita minum minum sendiri. Jadi sama antara merukyah diri kita sendiri maupun merukyah orang lain tidak ada bedanya. Kita bacakan dengan niat untuk menyembuhkan. Eh, kalau kita tidak punya keluhan atau sakit, tidak punya keluhan sakit atau sihir, bolehkah kita minta untuk dirukyah? Ngapain? Kalau tidak sakit, <laughs> ngapain minta dirukyah? Eh, tidak perlu. Coba deh, coba kamu baca siapa tahu si ada jinnya. Tidak perlu di, gitu. Kalau mau tidak terganggu, ya sudah. Jangan dibaca malah, wah malah ketawa ketiwi jinnya. Jinnya tapi kalau itu baru masuk. <laughs> Tidak perlu kalau nggak merasa terganggu, yang penting kita bisa beribadah kepada Allah. Tidak perlu dirukyah dan meminta rukyah kepada orang lain perkara yang tercela, perkara yang makruh, dibenci. Makanya tidak akan termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70 ribu orang tersebut yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab tidak pernah minta untuk di dirukyah. Karena rukyah sendiri ya tidak jadi masalah. Atau sebenarnya mengatakan antara suami dan istri tidak jadi masalah. Minta sama istri atau istri minta sama suami tidak jadi masalah. Bila dengan minta sama orang lain ada kerendahan bagi kita. Kita minta ustaz tolong dong ustaz. Ada apa? rasa rendah. Kalau istri enggak, istri ikut sini sini bacain aku. Enggak jadi masalah. Dirayu-rayu <laughs> ayo bacain dong. <laughs> jadi masalah. Suami istri istri suami sebenarnya mengatakan tidak tidak termasuk dalam hadis ini. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan yang sangat mematikan bagi penduduk Jubail. Di mana kita bisa minta rukyah di Jubail ini? Di mana ya? <laughs> Itu pertanyaan ditujukan kepada ustaz-ustaz di Jubail. Jadi ingat ya, antum jangan sampai terpikir yang harus merukyah harus ustaz. Tidak ada cerita dalam hal itu. Tidak mesti yang merukyah itu apa Ust Ustaz, antum merukyah sendiri. Antum merukyah sendiri, antum merukyah istri antum, istri antum merukyah antum tidak perlu ke ustaz, ustaznya sibuk kasihan. Ustaznya sekarang ada tiga pasien mau rukyah. Mau ngisi pengajian gimana? Satu orang tujuh juz dibaca. Gimana? Kapan selesai? Sementara itu minta pengajian, sana minta pengajian. Akhirnya sebagian ustaz tidak mau rukyah. Kenapa tadi? Karena tadi sibuk menyibukkan dia. Belum lagi jinnya kadang-kadang mengancam macam-macam akhirnya repot. Kadang tidak satu majelis langsung sembuh. Kadang rukia itu bisa berbulan-bulan. Ada sebagian orang terkena kanker, dia baca Quran terus selama sebulan baru sembuh. Tapi sembuh, dia baca sendiri, baca sendiri dengan tadi yang saya katakan dengan niat untuk untuk berobat. Jadi jangan lupa kita menggabungkan dua pengobatan sebagian tadi sabda Nabi, alaikum bisyifa'ain uh, eh, Al-Quran wal asar, Hendaknya kalian berobat dengan dua kesembuhan yaitu apa? E, Al-Quran dan asar ya, dengan madu. Jadi kita ke dokter dan juga kita merupiah diri kita. Mungkinkah jin bisa mengganggu anak kecil yang belum balik? Bisa. Belum balik pun bisa diganggu oleh jin. Makanya Rasulullah SAW pernah mendoakan Hasan dan Husain. Uidzukum bi kalimatillah tammah min kulli ainin apa gimana? hamin walamah ya. Wa min eh, wa min kulli syaitan gimana? idzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hama wa, kulli, wa min kulli ainin lama. Ya Rasulullah SAW mendoakan agar Allah melindungi Hasan dan Husain. Tatkala itu belum balik. Tatkala itu belum apa? Belum balik. Menunjukkan anak kecil pun bisa digoda oleh oleh syaitan dan dan ini kenyataan yang terjadi memang banyak. Terkadang anak kecil nangis terus. Ini saya juga pernah alami ya. Saya mengisi pengajian satu kota, masuk sebuah rumah yang sebelumnya belum dihuni, tiba-tiba anak saya nangis terus tanpa sebab. Tanpa sebab dikasih minuman, tidak mau, akhirnya dibacain Quran baru bisa, baru bisa hilang. Dibacain Quran baru bisa, bisa hilang. Oleh karena itu anak kecil bisa digoda oleh oleh setan. Makanya kita mendoakan anak kita ya, terutama kita masuk dalam daerah-daerah terlarang, daerah-daerah yang mengerikan ya. Kalau di sini alhamdulillah insya Allah tidak ada yang mengerikan ya. Kita ke kuburan kemana-mana santai aja. Ya. Tapi kalau Indonesia sedikit-sedikit ada pohon angker, ada kuburan angker, ada rumah angker. Ya. Sambil dulu saya ingat di Jogja, kita waktu masih mahasiswa, ada sebuah rumah yang disewakan murah oleh pemiliknya. Namun nanti jam sekian itu jam 11 malam, jam 1 malam akan ada cewek yang muncul dan lagi sisiran. <laughs> murah tapi. Tapi sempat berdiskusi teman-teman, kita sewa aja, cuek aja <laughs> nanti lawan itu jin. Jangan ya, jangan nanti menyibukkan sampai terjadi perdebatan di antara teman-teman. Karena memang angker rumahnya ditempati oleh jin. Kenapa? Karena tadi rumah tidak pernah dimakmurkan, tidak pernah diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak pernah diisi dengan uh, sholat, sholat sunnah yang diisi dengan jimat dan macam-macam. Akhirnya ditempati oleh jin. Jin yang telah keluar dari tubuh manusia, apakah akan bisa masuk kembali? Ini sangat penting ya. Orang yang sudah keluar jin dari dirinya, dia harus menjaga dirinya. Menjaga dirinya jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Berusaha bertakwa kepada Allah untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan karena disebutkan oleh para ulama setan itu terkadang masuk tatkala orang sedang syahwatnya memuncak tatkala sedang marahnya memuncak ya tatkala sedang lalai itu setan masuk tatkala seorang sedang lalai dari Allah Subhanahu wa taala pernah kejadian di Jogja seorang ahwat seorang wanita kemasukan jin dibacain oleh seorang seorang ustadz ustadz saya dibacain di rukyah akhirnya jinnya keluar tidak lama kemudian jinnya masuk lagi. Akhirnya dibacain oleh ustadz, jinnya keluar lagi. Ustadznya nanya, suruh kakaknya nanya, kakaknya laki-laki, tanya ini, kenapa adikmu tuh kemasukan jin lagi? Dia tadi ngapain? Akhirnya kakaknya nanya, kamu tadi ngapain kok kemasukin jin lagi? Adiknya pun ngaku perempuan ini. Saya tadi melihat ada laki-laki tampan sekali. saya <laughs> tahu saya tidak sadar. Ustaz kalah seperti itu kemudian jin apa? Jin masuk. Oleh karena itu bisa jin masuk kembali. Tapi saya katakan, sungguhnya perangkap setan sangatlah lemah jika kita menjaga diri kita. Siapa yang bisa setan bagaimana bisa mengganggu kalau kita Kalau keluar rumah kita baca doa, masuk ke rumah kita baca doa, mau masuk WC kita baca doa, mau jima dengan istri kita pun baca doa. Terkadang setan bisa jadi menghadiri proses eh, bersetubuh antara kita dengan istri kita. Makanya kita baca doa. Kita baca doa. Kemana-mana kita baca doa. Insya Allah e, dijaga oleh Allah. Ada zikir pagi petang ya, kita baca sebelum tidur kita baca doa. Dapat pahala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan supaya tidak diganggu setan tulis Al-Qur'an, kemudian tempel ayat kursi di rumah. Itu percuma buat seperti itu. Buat apa ya? Emang setannya masuk rumah baca dulu ayat kursi. Dia nyelenong aja. Tanpa perlu baca ayat <laughs> kursi ya. Atau gantung ayat kursi di sini, ya, buat apa seperti itu? Saya punya teman di Sorong sana, di dadanya ditato Bismillahirrahmanirrahim. Tato Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan zina. Setiap orang yang zina sama dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hadis yang melarang untuk merukyah tilawah adalah syirik. Mohon penjelasan. Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sungguhnya jampi-jampi rukyah dan jimat-jimat dan Eh, Tilawatiwalah atiwalah yaitu eh, semacam pelet ya menumbuhkan rasa cinta seorang suami kepada perempuan dan sebaliknya itu merupakan kesyirikan kata Rasulullah SAW. Maksudnya rukyah yang bukan disyariatkan. Jadi jambi-jambi yang diharamkan yang syirik itu rukyah yang bercampur dengan kesyirikan. Adapun rukyah dengan baca Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sebagaimana tadi kita sebutkan syarat-syaratnya maka diperbolehkan. Rasulullah pernah merukyah dan pernah dirukyah. Para sahabat pernah merukyah dan pernah di diruqyah. Jadi tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan ruqyah yang mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut Islam tentang praktek pengobatan yang memindahkan penyakit ke hewan? Jadi e, penyakitnya ditransfer kemana? Ke hewan. Ya akhi, kasihan hewannya. bukan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk rahmat kepada sama makhluk, bahkan terhadap hewan? Bukan Rasulullah SAW mengatakan dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia apa? Kekang, tidak dibiarkan cari makan sendiri dan tapi dikekang dalam perangkap sehingga tidak bisa cari makan sendiri. Akhirnya mati kucing tadi, masuk neraka perempuan. Sekarang ada kambing yang baik-baik dikasih penyakit kanker. Gimana nggak sakit hati kambingnya? <laughs> Kasihan, tidak boleh kita menyakiti hewan. Ya. Tidak boleh. Berdosa orang menyakiti hewan. Kemudian bagaimana bisa pindah Penyakit itu dari manusia ke hewan, itu pakai apa? Dari mana? Itu pakai jin. Saya sangat yakin pakai jin tidak mungkin apa penyakit bisa bisa pindah. Oleh karena itu saya harapkan jauhi pengobatan seperti ini meskipun pakai zikir, meskipun pakai ayat karena sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini. Meniupkan meniupkan nafas atau liur kepada minuman untuk diminumkan kepada pasien saat merukyah Adakah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, karena meniup makanan atau minuman ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya tidak ingat hadisnya ya, tapi saya ingat saya ada bahwasanya Rasulullah Sallam e, meniupkan dalam dalam air ya, entah diminumkan atau entah diusapkan. Allah Taala alam ya nanti, insya Allah kita cek lagi. Ya. Tapi adapun larangan meniup makanan itu uh, Artinya tidak mengapa karena ini sekarang sedang dalam rangka pengobatan. Para ya. ulama pun silap tentang masalah ini. Apa, kenapa dilarang seorang meniup minuman atau meniup minuman yang sedang dia walai yatanafas fil ina Rasulullah SAW janganlah dia bernafas saat di di tempat air minum. Ada yang mengatakan karena e, akan membuat jorok kepada orang lain. Misalnya kita minum kemudian kita berikan kepada orang lain. Sehingga sebenarnya mengatakan kalau itu minum yang akan diminum sendiri tidak tidak mengapa ya. ada yang berpendapat ini ada yang mengatakan haram secara mutlak kenapa karena ada kotoran yang akan apa e, termasuki dalam minuman tersebut kemudian kita minum lagi namun tatkala merukyah tentunya lain cerita karena kita sedang meniupkan barokah ya karena kita sedang baca Al-Quran kemudian kita tiupkan ke air untuk menyembuhkan baik kita minum sendiri atau kita minumkan kepada orang lain kadang seorang yang bisa merukyah mengaku punya berapa khadam mohon penjelasannya ini mengaku punya pembantu dari jin ya. ini sebagai orang seperti itu Bahkan saya pernah mengenal seorang tabib yang pandai pandai apa namanya eh, akupuntur. Dia banyak apa namanya eh, perawat atau pasien yang datang sama dia. Sampai-sampai ada seorang kiai yang datang sama dia. Kamu nggak mau saya kasih khodam? Saya kasih jin untuk membantu praktek apa? Aku Akupunturmu. <laughs> Kata dia saya nggak butuh dengan apa? Nggak butuh dengan jin. Ini tidak boleh. Jadi maksudnya memiliki khadam artinya memiliki jin untuk membantu praktek dia. Dan seperti dijelaskan tadi kita tidak boleh bermuamalah dengan jin minta bantuan, minta bantuan jin. Dan sungguhnya bukan khadam itu artinya pembantu. Dan pada hakikatnya bukan jin yang bantu kita, kita yang bantu jin. Kenapa? Karena dia minta apa kita kasih. Karena jin tidak, dia ada persyaratan. Dia akan minta ini, minta itu. Terkadang jinnya minta rokok, minta kemenyan, macam-macam. Itu kita melalui dia. Agar dia bisa memenuhi kebutuhan kita, dia juga minta persyaratan. Akhirnya terjerumuslah kita dalam kesyirikan. Jika di tengah ruqyah yang merukyah niatnya e, lemah atau berubah niatnya berubah dari karena Allah menjadi hal yang lainnya tadinya sedang merukyah niatnya karena Allah ternyata lihat uangnya yang dirukyah jatuh ada ribuan real uh ternyata orang kaya yang sedang saya rukyah, niatnya berubah pingin apa <laughs> pingin apa duit tatkala sedang rukyah niatnya berubah apa berpengaruh terhadap pasien ya mudah-mudahan tidak berpengaruh mudah-mudahan tetap aja sem, e, sembuh ya karena pada hakikatnya Al-Quran itu sendiri itu zat menyembuhkan. Zat yang menyembuhkan. Tetapi itu kembali kepada sang perukyah hendaknya dia memperbaiki apa? Perbaiki niatnya. Karena kalau dia memperbaiki niatnya akan semakin berpengaruh memberi dampak yang positif dalam penyembuhan. Bagaimana merukyah sakit kanker? Ya jelas sakit kanker ya kita berobat kepada dokter Demikian juga kita menyentuh bagian yang daerah kanker kita, ya, atau kalau tidak tahu di mana kankernya, tinggal pegang dada atau pegang kepala kita, atau kita baca Al-Quran dengan niat menyembuhkan. Kita mengobati diri kita sendiri. Baca Al-Quran rutin. Kita kasih jadwal, misalnya setiap hari dua juz kita baca untuk pengobatan kita, atau tiga juz dalam rangka untuk mengobati kita. Niat kita untuk berobat. Dan hendaknya kita e, banyak bersodakoh ya. SAW bersabda uh, apa namanya dawu mardo mardokum bi sadaqah Rasulullah SAW hadis yang hasan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah ini banyak faedahnya kita bersedekah dengan niat untuk menyem menyembuhkan bersedekah dan dua kali saya dapat kasus seperti ini pertama saya pernah ngisi pengajian di daerah namanya uh, Pemalang ya, Pemalang atau sebelah Pemalang itu apa? Hah? Berbes, Kan ada Pemalang, berbes satunya lagi apa? Bukan Tegal, ada satu lagi. Pokoknya itulah. <laughs> Pokoknya itulah. Saya ngisi pengajian tentang tawakal. Setelah saya ngisi pengajian, tiba-tiba ada seorang datang kepada saya kata Ustaz, kata dia Ustaz, cerita Anda itu benar ya saya pernah kena penyakit tumor atau kanker saya lupa dia bilang tumor atau kanker Kemudian saya berobat operasi mungkin ada lebih dari 10 kali. Saya lupa berapa kali disebutkan. Kemudian dokter memfonis saya akan meninggal dalam waktu berapa bulan karena mereka semua sudah angkat tangan. Tatkala dokter memfonis saya meninggal, akhirnya saya bingung. Alhamdulillah ada seorang wanita yang soleh. Saya tahu wanita tersebut ya. Dia sebutkan namanya si Fulana. Dia pun menasihati saya karena ada hubungan kerabat. Ketika sudah kita berdoa aja kepada Allah. Akhirnya uang yang saya miliki saya sedekahkan dan saya menyuruh istri, istri dan anak saya setiap hari apa puasa Senin Kemis dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemudian saya sembuh total. Saya sembuh total. Jadi dia sholat malam kemudian apa? Puasa kemudian ber bersodak. Dia buka perut dia ini start bekas operasi saya sampai besar karena sering apa? Dirobek, dijahit, dirobek, dijahit. Ini kasus pertama yang saya hadapi. Kasus kedua teman saya sendiri teman mahasiswa orang orang Arab. Dia punya eh, ponakan yang terkena kanker. Saya masih ingat itu. itu waktu saya masih tahun pertama S2. Kemudian dia bingung gimana mengobati. Dia sempat nanya, adakah pengobatan yang e, tradisional di Indonesia? Saya usahakan cari juga nggak dapat. Akhirnya susah karena posisinya di Madinah. Sementara teman-teman adanya di Indonesia. Akhirnya di antara jalan yang dia lakukan dia berinfak. Kalau nggak salah sekitar 7.000 real. Ini siapa namanya? E, kakak dia untuk mengobati ponakan dia. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah sembuh, sembuh sekarang. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara hal yang bisa menyembuhkan penyakit seorang dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang hamba di dunia, Allah akan hilangkan juga kesulitan dia. Ya. Berikan sedekah, kemudian membantu fakir miskin, menyenangkan hatinya, maka insya Allah akan membantu dalam eh, pengobatan. Jadi orang yang terkena penyakit kanker, silahkan dia merukyah dengan baca Al-Qur'an dengan niat untuk penyembuhan. Ya atau membaca Al-Fatihah di kemudian ditip atau membaca Al-Qur'an secara umum berapa juz setiap hari dia rutin dengan niat untuk penyembuhan. Demikian saja ikhwan fillah dan Allah iyakum eh, berapa pertanyaan yang bisa Anda sampaikan adapun pertanyaan yang belum Anda jawab bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain Eh, semoga pertemuan kita di malam hari ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di tempat yang mulia ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.